Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian PV. Masih hudud sekarang tentang uh, as-sahaq. As-sahaq atau lesbian wa itianul mar'ah, al mar'ah itu wanita menggauli wanita. As-sahak muharramun bittifaqil ulama. Eh, lesbian ini, lesbi ini haram eh, berdasarkan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzuru ar-rajul ila auratir rajul wa mar'atu ila auratil mar'ah wala yufdir rajulu ila rajul fi saubin wahidin wala tufdi al mar'atu ila al mar'ati fi saubil wahid jangan pria melihat aurat laki-laki melihat aurat laki-laki dan jangan juga perempuan melihat aurat perempuan dan jangan laki-laki uh, apa uh, ber apa berselimut Eh, apa, berselimut bersama dengan laki-laki dan juga perempuan tidak boleh berselimut bersama dengan perempuan. Di sini awas sahak mubasharatun duna ilajin. Sahak itu adalah uh, apa? Ya hubungan tapi tanpa tanpa apa? memasukkan ya, karena perempuan dengan perempuan kan tidak mungkin. Fafihi ta'zir dunal had maka di dalamnya ada ta'zir bukan had kama law basyara rajul al mar'ata duna ilajin fil farj sebagaimana kalau laki-laki apa mencemburui perempuan tanpa uh, apa uh, menggaulinya sebagaimana laki-laki kalau mencemburui perempuan tanpa apa uh, tanpa dukul itu kan tanpa uh, menjimainya tidak ada had tapi ada ta'zir maka begitu juga perempuan bila apa uh, eh, mencumbui perempuan. Itu kaitan dengan sahak atau asihak. Selanjutnya ityanul bahimah. Menggauli hewan. Ajmal ulama ala tahrimi ityanil bahimah. Para ulama sepakat bahwa menggauli uh, hewan itu haram. Waktalafu fi uqubati man fa'ala dzalika, tapi mereka berselisih tentang sanksi bagi orang yang melakukan hal tersebut. Jumur ulama berpendapat bahwa pelakunya di takzir dengan takzir yang berat dengan apa? Bidorbi wasijni. Dipukul juga di penjara. Al-Imam ash syafii dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa dibunuh orang yang menggauli uh, binatang dibunuh berdasarkan hadis riwayat Imam uh, hadis dari Amr Ibnu Abi Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu wa qatulul bahimah barang siapa uh, apa menggauli binatang maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang itu hadis dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Dan ini uh, apa pendapat yang sahih karena berdasarkan hadis yang sahih. Jadi orang yang menggauli binatang dibunuh dan binatang juga dibunuh. Ya, mungkin khawatir apa nanti lahir apa dari binatang dari hasil itu separuh apa kan kasihan juga kalau seandainya lahir Eh, manusia tapi apa kepala kambing kan itu makanya dibunuh supaya tidak tidak melahirkan kemudian alwatu bil ikrah e, menggauli dengan paksa makanya memperkosa Iza ukrihatil mar'atu ala zina fa innahu la hadd 'alaiha bila perempuan dipaksa ya, digauli dipaksa maka tidak ada had dan tidak dosa juga karena dipaksa. Berdasarkan uh, sabda Rasulullah SAW, "Rufi'a an ummati al khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Diangkat dosa dari umatku uh, dosa apa al khata' nisyan, ya, khata' lupa dan apa yang dipaksakan. Kemudian al-khata fil wat'i. Salah menggauli. Bagaimana salah menggauli? Iza zufat ila rajulin goiru zawjatihi. Bila apa di apa namanya? Kalau pengantin itu di apa? Uh, di apa namanya kalau di di dianterin tuh perempuan di antara laki-lakinya gitu kan di apa uh, ya intinya di, di uh, seorang uh, apa kepada seorang laki-laki diantarkan selain istrinya ya. tapi apa dikatakan ini istri kamu punya akad nikah gitu kan akad nikah tapi belum lihat istrinya cuma akad dengan wali dengan saksi gitu kan terus si perempuan seorang perempuan dibawa yang bukan istrinya dibawa kepada dia dikatakan ini istri kamu terus dia menggaulinya, dia mengira itu istrinya, maka tidak ada had berdasarkan kesepakatan para para ulama. Begitu juga bila tidak dikatakan isi isi ini isi kamu. Tapi dia mengira itu istrinya. Atau dia mendapatkan di atas apa kasurnya ada seorang perempuan yang dia kira istrinya. Terus dia menggaulinya maka dia tidak Eh, tidak dihad. Begitu juga dia, bila dia memanggil istrinya, terus datang wanita lain dan dia ngira itu istrinya terus digauli tidak ada had juga. Itu kalau salah dalam wati apa menggauli yang mubah. Tapi kalau e, orang menggauli perempuan ajnabiyah itu kan bukan istrinya memanggil e, siapa si pulana wanita panggilan. Terus yang datang yang lainnya, yang yang lain juga itu, bukan istrinya juga. Terus dia menggaulinya itu haram. Dihad juga kan apa? Karena dua-duanya apa? Haram dan dia tahu itu bukan istrinya. Tapi kalau seandainya dia memanggil perempuan lain, terus yang datang istrinya, terus dia gauli, tidak ada had, cuma dia berdosa. Kenapa? Karena mengira wanita lain gitu. Itu kaitan kuat yang apa yang salah dalam menggauli. Kemudian tanbih bakaul bakarah e, apa masih tetapnya bakar atau ke apa perawanan itu maksudnya kan apa ada e, apa namanya selaput ya selaput keperawanan wa adamu zawalil bakarati yu'tabaru syubhatun yu'tabaru syubhatan fi haqqil masyhuri 'alaiha bizzina. tidak hilangnya selaput apa darah ya gitu tidak eh, maksudnya eh, tidak hilangnya selaput darah itu dianggap sebagai syubhat pada orang yang dituduh berzina. Ada perempuan nih dituduh berzina, tapi setelah diperiksa selaput darahnya masih utuh. Maka itu menurut uh, Imam Abu Hanifah, Ash-Shafi dan Imam Ahmad juga Syiah Zaidiyah bahwa itu dianggap subhat sehingga had tidak dikenakan terhadap dia. Umpamanya bila ada empat orang laki-laki bersaksi bahwa si pulana ini zina. Tapi wanita-wanita yang sikot atau para dokter yang terpercaya eh, bersaksi bahwa selaput darahnya masih utuh, dia masih apa? Masih perawan. Maka itu tidak dihad. Kenapa? Karena ada subhat. Kemudian al-wat'u fi nikahin batilin. Menggauli dalam pernikahan yang batil. Wa kullu zawajin mujma'in ala butlanihi setiap pernikahan yang diijmakan kebatilannya nikahi khomisatin ziyadatan ala arba seperti menikahi uh, yang kelima lebih dari empat bukan perselisihan kan benar kan diijmakan haramnya gitu kan apa nama dari lebih dari empat itu diijmakan keharamannya atau uh, eh, mutazawijah atau meni, um, apa uh, wanita yang sudah menikah istri orang gitu kan Aw mu'taddah lil ghair atau yang sedang iddah, iddah orang lain dari laki-laki orang lain. Aw nikahil mutallaqah salasan qabla an tatazawwaja zawjan akhar atau menikahi wanita uh, wanita yang dia talak tiga sebelum dinikahi sebelum menikah dengan laki-laki lain kan itu uh, e, haramnya disepakati kan nikah lebih, yang kelima lebih dari empat atau yang sedang idah dari laki-laki lain atau yang sudah punya suami atau e, yang ditalak dia talak tiga yang belum dinikah, menikah dengan laki-laki lain itu disepakati apa keharamannya. Nah kalau apa izawati afihi bila dia apa lihat menggaulinya fahuwa zinan mujibun ilhad zina wajib di ya, orang nikah. Yang kelima itu apa? Zina dan wajib dihad. Wala ibrata biwujudil aqdi wala asaralahu dan keberadaan akad itu tidak dianggap, tidak punya pengaruh sama sekali. Jadi kalau tahu itu e, istri orang terus dia nikahi terus dia menggaulinya apa? E, apa namanya? Eh, zina gitu kan. Atau walaupun tanpa di, bukan dinikahi, apa di, di apa? digauli itu kan. E, atau e, kalau itu tadi istri orang digauli maka itu zina gitu kan. E, atau e, akad nikah gitu kan atau menikahi orang yang sedang iddah dari orang lain atau menikahi yang dia talak tiga sebelum menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh dia atau menikahi eh, yang kelima setelah punya empat maka itu zina dan wajib dihad dan keberadaan akad itu tidak berpengaruh sama sekali. Nah, ini kaitan dengan had yang eh, apa had zina dan yang berkaitan dengannya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh